Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Yang kami cintai dan yang kami muliakan guru kita semua, Al-Muhtaram al bukar Buya Yahya. Mengenai tentang persoalan akikah, apa boleh mengakikahkan orang yang sudah meninggal dunia? Dan apa ada cara-cara tertentu untuk pembagian daging akikah? Juga termasuk orang yang mengakikahkan apa boleh memakan daging tersebut? Dan saya pernah mendengar ada ada seseorang yang pergi haji, akan tetapi orang itu belum pernah melakukan akikah sebelumnya. Maka orang tersebut hajinya hajinya tidak sah. Terima kasih itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Jawa Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Uya menyambung pertanyaan yang tadi dalam pembagian daging akikah, apakah harus apa telah dimasak atau boleh dibagikan daging mentahnya seperti kurban? Itu aja. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya banyak adik-adik baru kayaknya ini banyak pengen akekah banyak kelahiran-kelahiran berkah umat Nabi Muhammad tambah terus akekah adalah sunnah yang dikukuhkan akekah sunnah yang dikukuhkan dan akekah itu disunnahkan atas orang tua mengakikahi anaknya jadi akekah saya dibebankan oleh Allah kepada ayahanda kami anak saya saya akikahi itu kok kaidahnya Ada pun saya tidak perlu mengakikahi diri saya sendiri sebab yang mengakikahi saya adalah ayah saya jadi sunnah itu pun ada batas waktunya sebelum balik kalau sudah saya balik terlepas dari ayah saya misalnya masa kecil Bone dari lahir biasanya diakei umur 7 tahun sekalian pemberian nama sampai 21 hari eh 21 tahun satu hari sampai tujuh, tujuh hari pemberian nama kemudian ditunggu sampai 21 terus 100 sampai setahun belum punya duit dua tahun nggak punya duit 10 tahun kalau belum balik anaknya kesunahan tetap disunahkan atas bukan wajibnya nggak ada wajib dibebankan kepada orang tua sebagai kesunahan kalau sudah kelewat kedaluarsa mestinya kelewat sudah anaknya balik sudah gugur misalnya kalau ibu masuk waktu pagi terbit matahari sudah matahari mulai meninggi maka disudahkan ibu untuk sholat duha sampai kapan? sampai sebelum matahari cenceng di atas kepala kita kalau sudah kelewat ya kelewat nunggu nanti besok kalau ada anak yang lahir lagi nanti kan begitu jadi kalau masa anak kita adalah sampai anak kita balik selesai kemudian jika anak itu balik Apakah boleh orang tua itu mengakekai Tugasnya sudah selesai. Kalau dia mau berbuat baik adalah diperkenankan. Cuman kesunahannya tidak seperti dulu itu. Dan karena tidak mampu niatnya saja menjadikan dia berpahala. Kemudian bagaimana? Biasanya akekah sendiri kamu sudah dewasa. Baik diberi oleh orang tua atau dia punya duit sendiri. Kalau memang abah saya belum mengakekai, saya akekah sendiri. Tapi akekah saya sendiri ini adalah bukan sunnah yang dikukuhkan tadi bukan ada pun saya mengeluarkan akikah untuk anak saya ada pun urusan saya selesai sudah ini kadang orang selesai salah paham di sini jadi saya sunnah mengakikahi anak saya cuman kalau saya pengen akikah diri sendiri adalah diperkenankan tapi bukan sesuatu yang dikukuhkan akan tapi jika pilihannya saya punya kambing satu tok kata abah saya belum diakikahi saya punya anak belum saya akikahi. Mana yang didahulukan? Anak saya, tugas saya anak saya. Adapun saya tugas abah saya. Harus paham makna ini. Beda. Kemudian orang meninggal dunia, enggak perlu diakikahi. Ngapain diakikahi orang meninggal dunia? Kecuali dia ada wasiat. Sebelum mati ngomong, "Nah, aku dulu kata abah, kata mbahmu belum diakikahi, Nak, ya. Tolong nanti aku akikah iya barangkali saya mati belum sempat akikah ini sudah sakit parah mati betul maka akikahnya atas dasar wah siat kalau tidak nggak ada akikah ya. nah, kalaupun lagi mengakikahi apakah boleh disebutkan oleh para kalau memang ada orang misalnya ada oh abah saya dulu pernah ngomong biarpun tidak wasiat abah saya cerita nak kamu untung nak hidupmu sekarang sudah enak bisa lengkap akikah dulu waktu abah kecil tidak pernah diakikahi oleh mbahmu nah, belum sempat diakikahi mati meninggal belum sempat akikah dan juga tidak wasiat selagi tidak wasiat maka tidak, tidak ada cuman bolehkah saya mengakikahi mbah saya atau abah saya misalnya atau orang yang telah atau siapa saja yang telah meninggal misalnya diakikahi bolehkah mengakikahi orang meninggal dunia maka jawabannya itu bukan sesuatu yang dilarang akan tapi nanti jatuh sedekah bukan jatuh akikah niatnya akikah niat saja hanya senang-senang dalam niat akan tapi kita ilah karena tidak ada akikah seperti itu maka jatuhnya sedekah kalau pilihannya adalah bagaimana antara saya mengekai mengekai mbah saya yang sudah meninggal dunia atau mengekai anak saya ya anakmu selesai ini adalah akikah ini adalah beban yang dibebankan untuk orang tua kemudian mau naik haji ya namanya akikah sunnah haji wa wajib ya tidak ada hubungannya hanya ada orang salah faham tentang akikah kullu mauludin marhunun bi akikatihi setiap orang lahir itu akan digedekan dengan akikahnya tidak baca apa kata ulama dengan riwayat lain baik ketahuilah bahwa saja haji belum akikah belum diakikahi saya belum diakikahi kok naik haji sah hajinya dan gugur kewajibannya dan tidak dosa karena akikah sunnah dan akikah saya atas apa saya bukan bagian saya mestinya pertanyaan begini anak saya, saya punya orang punya anak belum akikahi bagaimana naik haji kan gitu karena tanggung jawab ini sangat jauh pertanyaannya adalah saya mau naik haji punya anak kembar sebelas akan pas untuk biaya naik haji itu Hah? <laughs> bagaimana ini kan gitu ya apakah sah kalau saya nak haji tidak saya akekahi dulu haji dulu nanti akekahnya nyusul karena waktu akekahnya panjang kalau haji kan cuma waktunya beberapa hari saja haji beres sah sah orang akekah sunnah kok sudah lebih jelas lagi dengan kembar sebelas tadi ada masalahnya jadi eh, ada sebagian orang menganggap akekah wajib jadi orang jadi jadi kebingungan urusan akekah akekah baik itu dalam mata kita Imam Ash-Syafi'i radhiyallahu taala anhu Baik, itu saja Allah alam besok. Kemudian ada orang masalah akikah berikan dalam keadaan mentah. Sebaiknya seperti itu. Cuman kadang zaman sekarang kalau pakai mentah pada bingung sebab banyak pegawai negeri nggak bisa masak macam ya sudahlah. Sudah saya elak, elak, bukan akikah. Kalau akikah dimasak, mohon maaf kebalikannya. Kalau korban diberikan mentah. Kalau akikah adalah banyak di, di dimasak dan masaknya itu yang manis biar anaknya manis akhlaknya dianjurkan agar tidak dipatah-patahin tulangnya dianjurkan terus gimana ini anjuran saja tapi masalah sesuka-suka pokoknya yang enak gitu maksudnya kalau enak masakanmu akhlak anakmu juga enak nanti jadi akikah dimasak cuman ada orang aduh ya lagi yang pakai negeri tadi itu aduh gak sempat masak rumah saya kecil lah Agakkah bagi-bagi dalam mentah pun boh boleh enggak sempat masak kok itu saja Allah alam bisawab